بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لا إله إلا هو بيده الملك وهو على كل شيء قدير وصلاة الله وسلامه على أهل على إمام أهل لا إله إلا الله حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أحينا بلا إله إلا الله وأمتنا يا ربنا بلا إله إلا الله وابعثنا يا ربنا يوم القيامة مع أهل لا إله إلا الله وادخلنا جنة يا ربنا مع أهل لا إله إلا الله أما بعد hari ini untuk pengajian kitab Ummul Barahin Insya Allah sudah selesai akan tetapi masih ada pembahasan pelik lanjutan yang sudah pernah kami sampaikan tentang ayat-ayat mutasyabihat berkenaan dengan tentang mukhalafatul hawadithi disesuaikan dengan zaman kalau zaman sekarang fitnahnya adalah fitnahnya kaum mujassimah dan kaum musyabbihah sehingga pertemuan esok sampai akhir Ramadan masih ada hanya akan kita ambilkan beberapa permasalahan akidah yang mendesak yang kita harus tahu dan hal itu memang tidak dibukukan oleh para ulama terdahulu karena ulama terdahulu membukukan sesuatu yang memang genting saat itu harus dibahas detail saat itu seperti sifat 20 yang saat ini kita pelajari akan tapi ada tahadiyat muasir tantangan zaman ini akidah-akidah apa apa yang harus kita pelajari dan apa yang harus kita tanamkan di anak-anak kita di dalam masalah akidah. Kalau sifat 20 sudah jelas. Bahkan itu sudah semacam tarikhul akidah di sejarah. Karena kisah per, uh, per apa per satruan antara Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah sudah sudah dituntaskan oleh kaum ulama oleh ulama Ahli Sunnah wal di Asy'ariyah. Sehingga biarpun kaum Mu'tazilah yang saat itu telah berkuasa di negara selama 700 tahun pun kebenaran harus tampak. Kaum Asyairah yang waktu itu dipinggirkan selama 700 tahun, akhirnya pun harus kembali menguasai dunia karena kebenaran tidak bisa ditutup-tutupi. Dan kaum Mu'tazilah berakhir kisahnya. Hingga saat ini tersisa-sisalah kelompok-kelompok yang menonjolkan akal mereka akhlaniun, mereka muncul dan muncul akan tapi ketahilah Jumhur ulama dunia adalah tetap ahli sunnati wal jamaati al-asyariyati. Dan itu menunjukkan kebenaran akidah ahli sunnati wal jamaati seperti yang kita bahas. Dialog yang digunakan oleh Imam Sanusi adalah dialog kecerdasan. Untuk mengukuhkan akan adanya Allah, kitab Allah, sifat-sifat Allah. Dan juga kepercayaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sudah berakhir, maka insya Allah pada pertemuan esok kita akan membahas beberapa permasalahan yang memang kita harus ngerti betul. Yang saat ini diributkan oleh sebagian orang bahkan kadang sampai derajat mengkafirkan ketahuilah mengkafirkan sudah urusan dengan akidah lagi bukan masalah sah tidak sah kemudian ini khilaf madhab bukan kalau sudah pengkafiran ini mengerikan dan sekarang ada sekelompok orang yang pekerjaannya mengkafirkan mengkafirkan baik akhir bab kitab Umul Barahin Syekh As-Sanusi menyebutkan قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين إلى قال ولعل ولا فعل العاقل sampai di mana خلاص آخر شيء ولعلها الاختصار ولعل الاختصارها karena ringkasnya ringkasnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ringkas la ilaha Muhammadur Rasulullah ma'astimaliha ala ma akan tapi biarpun ringkas la ilaha illallah itu merangkum dari pembahasan sifat 20 yang tadi disebutkan yang kemarin sudah dibahas bagaimana dengan la ilaha Allah saja akan mengukuhkan bahasanya Allah adalah wujud kita bakok dan seterusnya dan menolak sesuatu yang bertentangan dengan itu semua dengan la ilaha illallah dan dengan Muhammad Rasulullah pun juga mengukuhkan tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh para nabi dan menafikan sifat-sifat yang tidak boleh dimiliki oleh nabi. Begitu ringkasnya itu. Ja'alaha asyar'u terjematan. Maka dibuatlah oleh syarak makna itu terjemahan dari lafaz tersebut makna terjemahan ya ini Ya, terjemahan alama fil qalb dari apa yang di hati minal Islam. Dari Islamnya seseorang. Sebab aslinya semuanya tadi yang dibahas itu adanya ada di dalam hati. Enggak cukup orang berkata Allah ada, enggak cukup mengatakan Allah Maha Tunggal, akan tapi hatinya masih menduakan Allah, tidak cukup. Akan tapi itu semua adalah harus dengan hati. Dengan hati. Maka syarak menjadikan terjemahannya apa yang ada di dalam hati minal Islam daripada keislaman walam yakbal min ahadin al imana illa biha sehingga tidak diterimanya iman seseorang kecuali dengan dengan la ilaha illallah muhammadur rasulullah tadi jadi maknanya apa apa yang ada di dalam hati tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah itu apa sesuatu itu harus ada di dalam hati sesuatu yang ada di dalam hati maka hendak maka tidak cukup hanya sampai di situ maka harus juga seseorang itu di dalam berikrar untuk masuk ke dalam agama Nabi Muhammad harus berasyhadu Allah atau berla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tanpa itu tidak dianggap dan tidak sah. Harus mengakui dengan hatinya itu untuk keselamatan di akhirat, dengan lidahnya untuk keselamatan mereka di dunia agar dianggap sebagai kaum muslimin. Adapun masalah mengucapkan kalimat syahadat kemarin sudah dibahas. Mengucap, <coughs> mengucapkan kalimat syahadat Apakah seseorang ada dua model ya? Ada orang yang memang aslinya anaknya orang beriman, maka dia tidak punya kewajiban untuk baca syahadat. Artinya karena mereka sudah Islam. Akan tapi bagi orang yang kafir, asli kafir kemudian masuk Islam, maka agar dianggap mereka sebagai orang yang beragama Islam, sehingga kalau mati dikubur di kuburan kaum muslimin, maka dihendaknya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammad rasulullah. Akan tapi di situ ada pertanyaan. Haruskah seseorang untuk masuk Islam bersyahadat dengan kalimat yang persis asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammad rasulullah? Apakah tidak boleh diganti dengan yang lainnya la ilaha illallah dan lainnya? Jawabannya adalah Menurut madhab Imam Ash-Syafi'i radhiyallahu uh, menurut ulama Syafi'iyah tidak sah kecuali harus dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Agar tapi yang muktamad yang dikukuhkan di dalam madhab Imam Malik cukup sesuatu yang menunjukkan tentang ketuhanan Allah dan Nabi Muhammad SAW Allah. Tidak harus dengan asyhadu an la ilaha illallah akan tapi mungkin sekali dengan la ilaha illallah. Mungkin dengan la ilallah atau mungkin dengan Allahu wahid. Atau mungkin dengan Muhammad Rasulullah dan la ilaha illallah dibolak-balik gak apa-apa menurut mazhab Malikiyah. Artinya dalam hal ini gampang saja dah. Jadi jangan sampai kita mudah mengkafirkan justru lebih enak seperti itu. Karena mengkafirkan orang yang telah beriman sendiri sudah masalah berat. Kalau kita salah mengislamkan, menganggap Islam itu orang enteng. Tapi kalau sudah salah menganggap seorang kafir itu bermasalah dengan la ilaha illallah. Baik. Jadi la ilaha illallah itu adalah kunci untuk orang dianggap sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la Muhammad Rasulullah. Dan begitu besarnya la ilaha illallah secara akal tadi kalau kita renungi akan mengukuhkan keimanan kita. Akan tapi pengaruhnya juga di dalam hati luar biasa. Bahkan disebut sebagai paling bagusnya zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Musannif al-Akili kalau begitu sudahlah selesai ya. Selesai masalah sifat-sifat Allah dan sifat Rasulullah sudah selesai. Sekarang fa'alal akili maka hendaknya bagi orang yang berakal itu ayuk tirah hendaknya ia memperbanyak. Dzikriha untuk menyebut la ilaha illallah. Menyebut la ilaha illallah mustahdiran dengan menghadirkan lima tawat alaihi min ma'aqaidil imani tapi syaratnya tidak hanya cukup mengucapkan la ilaha illallah dengan lidah saja tanpa menyadari dengan hatinya. Akan tapi yang diperlukan adalah justru ini. Meyakini dalam hatinya aqaidil iman, keyakinan-keyakinan keimanan. Keimanan, keyakinan-keyakinan keimanan. Jadi kalau baca la ilallah itu disyarai dengan tadi. Yang diterangkan oleh Imam Imam As-Sarusi yaitu dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu, seseorang menghadirkan la ilaha illallah di dalam hatinya lalu merasakan tentang uh, mengucapkan la ilaha illallah dengan merasakan menghadirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hatta tamtazija sehingga sampai menyatu ma'a maknaha antara makna bilahmihi dengan daging wa damihi darahnya istilah saja maksudnya bahasa Indonesia mendarah daging itu sudahlah tidak bisa terpisahkan dari kita. Mendarah daging itu kan istilah kita dalam bahasa Arab bilahmihi waddamihi. Artinya la ilaha illallah kalau dibaca bukan sekedar lidah yang berucap akan tapi dia sadar benar. Inilah kalimat tauhid. Ini kalimat yang sangat mulia. Yang dibaca para nabi-nabi terdahulu dan kunci surga dan seterusnya. Nanti akan kita sebutkan keutamaan la ilaha illallah. Meyakini fa innahu yara kalau orang sudah bisa membaca la ilallah dengan keyakinan yang kuat, dan maksudnya keyakinan yang kuat itu keyakinan yang dibangun dengan tadi lo akidah tadi. Kalau sudah seorang muslim, seorang hamba bisa mengucapkan la ilaha illallah, memperbanyak la ilallah dengan keyakinan di hatinya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah yang mulia, maka dia akan menemukan minal asrar dari rahasia-rahasia wal ajaib keajaiban-ajaiban. Asrar adalah ilmu yang bukan hanya di akal akan tapi ilmu batin, ilmu laduni, ilmu maknawi, takwa, iman, kekhusyuan kepada Allah, rindu kepada Rasulullah ada di dalam hati. Insya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Malayadkhul tahta hasrin yang tidak bisa dihitung itu begitu banyaknya. Wabillahi taala, wabillahi taala at-taufiqu. La rabba ghairuhu dan sungguh semoga Allah senantiasa memberikan taufik. Semoga Allah memberikan taufik yang tidak ada Tuhan selain Allah wala ma'budu siwahu dan tidak ada yang disembah untuk kecuali Allah Subhanahu wa taala nas'aluhu kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ayaj'alana semoga Allah menjadikan kita semua wahibbatana dan orang-orang yang kami cintai yang kita cintai indal mauti waktu meninggal dunia natikina mengucapkan bi kalimat la bi kalimat syahadati dengan kalimat syahadat penting kalimat syahadat kalimat la ilaha di sini karena ini menafsiri la ilallah jadi la ilaha bisa saja dianggap kalimat syahadat untuk masuk Islam menurut maliki ya. Alimina dengan meyakini biha dengan kalimat tersebut. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad salawat semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ma dzakarahu dzakiruna sepanjang zikirnya orang-orang yang berzikir. Wa an dzikrihi al-ghafilun dan sepanjang orang-orang pada lupa, maksudnya banyak sekali salat Rasulullah radhiyallahu taala semoga Allah meridai an ashabi Rasulillah dari para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ajmain wa anit tabi'in dan kepada kaum tabi'in lahum kepada mereka para sahabat bi ihsanin dengan benar ila yaumiddin hingga hari akhir nanti. Wassalamun ala jami'il mursalin, salam sejahtera semoga terlimpah kepada semua para utusan. Walhamdulillah ala bujilillahi bagi Allah Rabbil alaminat penguasa semesta alam. Baik. La ilaha illallah lihat. Mengucapkan la ilaha illallah indal maut. Mengkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sehingga orang rindu untuk bisa mengucapkan la ilallah. Sehingga disunahkan untuk mentalqin. Kalau ada orang meninggal menjelang meninggal dunia. Kalau ada orang itu sakit sudah parah. Maka hendaknya kita talqin mengucapkan la asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Muhammad Rasulullah. Jika terlalu panjang diringkas menjadi la ilaha illallah. Jika terlalu panjang khawatir dia jenuh ucapkan Allah, Allah, Allah. Adapun keutamaan la ilaha illallah luar biasa. Banyak riwayat tentang keutamaan la ilaha illallah. Misalnya atani ati min rabbi fa akhbarani annahu man mata asyhad alla ilallah wa hadu la syarika la dakhala al jannah. Ada yang datang kepadaku malaikat Jibril datang kepada Rasulullah memberikan kabar barang siapa yang meninggal dari umat Nabi Muhammad eh, umat Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan bersyahadat maka ketahuilah dakhala al jannah ia akan masuk surga. bagi Allah mah nggak ada yang susah mantahal kubur wilayah ilallah kalau min minan nar kalau orang masuk kubur dengan la ilallah sebelum mati dengan la ilallah maka ketahuilah dia akan terbebas dari api neraka disebutkan juga oleh Nabi SAW miftahul jannah la ilaha illallah pintu surga adalah bisa dibuka dengan la ilaha illallah kemudian anna la ilaha illallah thamanul jannati. Ada yang mengatakan dalam ada dikatakan dalam hadis ya, harga belinya, belinya surga itu adalah dengan la ilaha illallah. Bahkan Nabi memerintahkan kita kalau ingin memperbaharui iman kita, Nabi pernah bersabda, "Jaddidu imanakum, perbaharilah imanmu." Bagaimana nujaddidu imana ya Rasulullah? Bagaimana kami akan memperbaharui iman kami? Jawab Rasulullah, "Aktsiru min qouli la ilaha illallah." Hendaknya engkau berbanyak membaca la ilallah dan dari inilah maka tidak heran jika sebagian para ahli tasawuf memperbanyak zikir la ilaha illallah. Bahkan bukan 100, 200, bahkan sampai puluhan ribu. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan begitu agungnya kalimat ini, sebab dibukanya rezeki untuk kita, sebab dihilangkan kesumbukan di hati kita, sebab semakin kita rindu kepada muliaan dengan, dengan la illallah, maka semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uh, masalah la ilaha illallah Nah, hendaknya kita jadikan rutin. Dan sebisa mungkin diiringi dengan salawat kepada Rasulullah, apakah sebelumnya atau setelahnya. Selagi kita tidak bisa menyambung La ilallah Muhammad Rasulullah, mungkin karena kita ingin menghitung bilangan hanya La ilaha illallah. La ilaha illallah adalah uh, ngantuknya ini yang membawa kita akhir-akhir ini memang subhanallah subuhnya Sehingga tidak heran jika para ahli tasawuf memperbanyak la ilaha illallah yang faedahnya la ilaha illallah itu menenangkan hati. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub menenangkan hati. Kemudian Nabi pernah mengajari sahabat Nabi kaifa eh, kaifa imanana sahabat Nabi bertanya kaifa bagaimana kita kami akan memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Jawab aktsiru min qouli la ilaha illallah, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah yang disadari. Dan la ilaha illallah itu adalah kebetulan huruf-hurufnya adalah huruf di dalam di dalam hati. Sehingga membacanya pun adalah di dalam hati. La ilaha. Semai hati. La ilaha. Ini berat di sini. La ilaha illallah. Perbanyaklah dengan la ilaha illallah. Dengan baca dengan ikhlas, dengan baca dengan keyakinan, dengan baca dengan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang disebutkan tadi akan didapat oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu manfaatnya bukan saja di akhirat tapi di dunia. Disebutkan oleh para ulama juga. Diukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata dengan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah juga menjadi sebab keberkahan dalam urusan rezeki. Kemudahan dalam mendapatkan pasangan dan sebagainya. La ilaha illallah. Ayat terkerumpur tergelincir sebagian manusia yang begitu senang dengan la ilaha illallah akan tapi kebablasan. Kalau baca la ilaha illallah semakin banyak sih enggak apa-apa. Akan tapi sampai lupa kepada sholat kepada Rasulullah. Sampai pernah ada yang mengatakan kalau baca sholat itu terputus. Tidak nyambung lagi dengan Allah. Bagaimana bersolat kepada Nabi? Malah tidak putus, nah, tidak nyambung. Sementara Nabi SAW diperintah apa? Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para sahabat, apa, para malaikatnya untuk bisa bersolat kepada Nabi saw. Maka dengan dibarengi dengan la ilallah hendaknya kita barengi juga dengan membaca salawat kepada Rasulullah SAW apakah sebetulnya atau setelahnya dan disakit, diyakini ada pun la ilallah Muhammad Rasulullah nam itu ya betul sudah cukup la ilallah Muhammad Rasulullah jadi di samping kita meyakini bahasanya tidak ada Tuhan selain Allah akan tapi di situ kita harus tahu bahasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala riwayat dari Nabi Muhammad SAW adalah sangat banyak misalnya afdalu tu ana Nabi Yuna. Nah ini, sebaik-baik yang diucapkan olehku dan para nabi adalah La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian, Afdalu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli la ilallah wahdahu la syarikalah. Kemudian ada lain lagi, Afdalu dzikri la ilallah wa afdalu du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilallah dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Cuman yang menjadi masalah adalah di saat orang membaca zikir itu belum benar keyakinannya tentang Allah, maka biarpun dia membaca banyak tidak akan ada gunanya. Karena mengucapkan la ilallah harus ada keyakinan la ilallah haddad yang maha tunggal. Yang tidak diciptakan, yang begini yakin tidak bisa kebayang oleh mataku. Maka dengan begitu seorang hamba di saat mengucapkan la ilallah dia akalnya melanglang mencari akan tapi tidak ketemu dan begitulah keimanan yang sungguhnya seperti yang dikatakan oleh uh, apa tadi? Saya ngomong apa tadi? Jadi seseorang itu di saat mengucapkan la, eh, mohon maaf ini kalau sudah ini kedatangan ngantuk ini ada syaitannya yang menggoda ini. Kalau lagi ngobrol dengan ngobrol urusan dunia bisa saja nggak ngantuk, Alhamdulillah. Tapi kalian urusan-urusan begini. Jadi begini, uh, seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah dengan menghadirkan sifat-sifat Allah. Di saat mengatakan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, hendaknya dirasakan sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi. Sehingga yang ada di dalam hatinya waktu itu khusuk, bukan sekedar la ilallah dengan lidahnya sampai puluhan ribu. Akan tapi dengan keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, Allah yang mempunyai sifat-sifat seperti ini, sifat seperti ini, sifat seperti ini. Sehingga seorang hamba itu memang kalau sudah mem mem mem memikirkan tentang keagungan Allah, yang ada adalah pasrah nanti. Begitu besar keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mikirkan zat Allah tidak akan mampu dan tidak akan mampu dan tidak akan mampu. Sehingga dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar al-ajzu an darkil idraki ma'rifatu. Kalau kita sudah nggak bisa kayak apa sih Allah, ya itulah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan la ilaha illallah itu bukan memikir zat Allah akan tapi menghadirkan sifat-sifat Allah di dalam hati kita di saat kita berzikir. La ilaha illallah yang maha tunggal. La ilaha illallah yang maha dahulu. La ilaha illallah yang tidak sama dengan makhluknya. La ilaha illallah yang maha kuasa. La ilallah yang maha hidup. La ilaha illallah yang mengetahui perilakuku dimanapun aku berada. Ini keyakinan di saat mengucapkan la ilaha illallah. Ya begitu. Khusuknya ya begitu. Bukan khusus membayangkan la ilaha illallah. Gimana kalau bayangkan la ilallah apakah tulisan Allah taruh di hati saya? Nah, ada macam-macam orang bertanya. Apakah la ilallah kayak gantung tulisan Allah di langit begitu? Atau apa? Nah, ini bermacam-macam orang bagaimana menghayalkan lafaz la ilaha illallah. Akan nah, tapi lihat Imam Sa'usi mengajar. ini loh ahli zikir. Kalau engkau mengucapkan la ilaha illallah yang kau hadirkan adalah keyakinanmu kemarin yang sudah kau bangun itu bukan menghayalkan lafat Bukan menghayalkan lafat Allah bukanlah lafat Allah, bukan. Allah bukan lafat Allah. lafat Allah huruf tertulis ini. Dikatakan huruf itu sendiri adalah makhluk. Nah, banyak ada sebagian orang berkata, oh selama ini aku kalau menyebut eh, nama Allah, zikir kepada Allah yang aku ingat adalah tulisan Allah, bukan berbicara, bukan menghadirkan di hatinya bahwasanya Allah adalah maha tunggal. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang maha kuasa, yang kekuasaan Allah meliputi semuanya. Dan Allah pun bisa matikan aku saat ini, manjangkan umurku terus. Al-Hayy, Al-Hayy, Allah. Nah ini, ini yang diperlukan. Bukan menghayal lafat. Kadang mengatakan, dia bayangin hati sama jantung. Nah ini Musa sih menjelaskan bahasanya tidak begitu. Akan lebih hadirkan sifat-sifat Allah itu. Di saat mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Allah Maha Kuasa kepada semuanya. Uh, Jadi was-was tadi, jadi Allah kayak apa itu akan hilang karena kita menghadirkan sifat-sifat. Sehingga betul wajib bagi kita untuk belajar sifat-sifat 20 itu wajib. Dan ditambah lagi dengan sifat kasih sayang Allah agar kita bisa bersyukur atas karunia Allah. La ilaha illallah yang maha kasih kepadaku. La ilallah yang maha penyayang. La ilallah dan yang lain yang maha pemberi nikmat. La ilallah terus bisa. Akan tapi perlu kita bawa makna ini. Jadi yang nak mana kenal Allah dalam mengenali sifat-sifatnya. Kalau orang pengen tahu zatnya Allah, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Kita tidak akan tahu hakikat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tahu hanya Allah. Adapun kita nggak akan tahu kecuali nanti di surga kita bisa melihat Allah, tahu Allah dan tahunya kayak apa. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saat ini kalau kita kenal Allah adalah dengan mengenali sifat-sifatnya tadi. Maka perlu diulang kembali nanti bagaimana sifat wujud kita, baka mukhalafat hayat, qiyamuhu binafsi. Terus jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah hadir makna-makna atau sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang sifat Allah adalah tidak berbatas dan tidak ada tidak ada uh, tidak ada batasnya. Sifat Allah subhanahu ada sepanjang itu mulia, sifat-sifat mulia adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu adalah hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan Nabi Muhammad secara sungguhnya. Dan memang di dalam akidah itu mengenal Nabi Muhammad adalah mengenal kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan biasakan kita baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga waktu kita memilih pilihan uh, waktu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Muhammadur Rasulullah menyebut nama Nabi Muhammad itu langsung otomatis. Otomatis hadir di hati kita Nabi Muhammad dan harus sadari kalau kita mengucapkan menyebut nama Nabi Muhammad Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah dengan sifat-sifatnya. Kalau dikatakan Muhammad Rasulullah maka ialah Muhammadun Kemudian Rasulullah menyadari kalau itu adalah utusan Allah. Bagaimana utusan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping kita mengucapkan la ilallah, jangan lupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dengan mencintai Nabi Muhammad, dekat kepada Nabi Muhammad pun adalah menjadi sebab kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ah, natikina bi kalimat syahadah wa ahdina wa ah, ayyaj'al nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa ahibatana semoga Allah menjadikan kami dan orang-orang tercinta bisa mati dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah kalimat syahadah asyhadu alla ilallah nah dan banyak para kekasih Allah yang dipilih oleh Allah untuk bisa mati dalam keadaan mengucapkan syahadat dan bisa saja seseorang tidak mengucapkan dengan lidahnya akan tapi ia mengucapkan dengan hatinya dan itu lebih aman. Maka kita tidak bukan tugas kita untuk berprasangka buruk kepada siapapun yang telah meninggal dunia. Bahkan ada seseorang tidak mau mengucapkan la ilallah dengan lidahnya waktu dicabut nyawanya. Rupanya Pak, itu yang nyuruh setan. Sehingga tidak mau dia tertipu oleh setan. Karena apa kata setan? Cobalah ucapkan lidah, ucapkan ucapkan la ilallah dengan lidahmu. Kalau sudah engkau sudah mengucapkan la ilallah dengan lidahmu lalu kamu mati, kamu akan disanjung oleh manusia sedunia kalau kamu adalah ahli la ilallah. Maka dia sadar begitu lalu berkata, hmm, tidak, Aku tidak mengucapkan Allah dengan lidahku, biar hatiku saya mengucap. Setan kalah. Akhirnya dia setan datang lagi. Ya ya apa tadi? Hah? Uh, ya kalaupun tidak mengucapkan lidahmu, angkat tanganmu. Telunjukmu. Karena orang bakal tahu semuanya kalau dengan mengangkat telunjuk kamu ber bersyahadat berla ilallah waktu meninggal dunia. Akhirnya dia begini. Setelah begini ditahan lagi. Hmm, tidak. Ini bisa menjadi riak juga aku dengan ini. Biarkan aku mati dengan la ilaha illallah tidak dibatalkan oleh lidahku yang riak. Sehingga orang tersebut mati dalam keadaan hati, lidahnya tidak mengucapkan la ilallah tapi hatinya penuh dengan la ilaha illallah. Maka dari itu kita tidak perlu berprasangka buruk kepada siapapun. Misalnya ada orang yang mengucapkan apa? Ada orang yang enggak mengucapkan la ilallah dan enggak khusnul, oh enggak. Tapi memang ada di antara hamba-hamba Allah yang mengucapkan la ilaha dengan lidahnya. Ada seorang guru mulia, namanya Habib Yahya Ali Drus. Beliau itu adalah waktu menerangkan la ilallah di Jeddah sana. Meninggal dunia dalam menguji, waktu mensyari la ilaha illallah dan memang beliau menginginkan mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata di satu pengajian akidah Allah di saat beliau menjelaskan kalimat la ilallah dan tangannya diangkat begini dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang-orang semacam itu subhanallah. Kita ingin mati dalam keadaan mengucapkan la la ilaha illallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin berselawat selawat semoga terlimpah kepada sayyidina Muhammad wa maulana Muhammadin adada ma dzakarhu dzakirun sebanyak orang-orang berzikir itu berzikir. Waduh berapa banyak sih? Yang berzikir banyak. Wa ghafala an dzikri dan orang yang lalai juga bah, banyak. Maksudnya adalah selawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya. Waridha ta'ala an sabi Rasulillah ijma'in dan disunahkan inta itu bertaraddi, mengucapkan radhiyallahu anhu jika disebut nama sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Maka disebut dengan sahabat Nabi kita mengucapkan radhiyallahu anhu ajma'in. Wa an tabi'ina lahum bi ihsanin dan semua yang mengikuti para tabi. tabi. Wa an tabi'ina lahum jadi yang mengikuti para sahabat Nabi dari para tabi'in bi ihsanin yang mengikuti kebaikan bukan ikuti kejelekannya ila yaumiddin sampai hari kiamat nanti wassalamu semoga kesederhanaan senantiasa dilimpahkan ala jami'il mursalin kepada semua para utusan alhamdulillah rabbil alamin segala puji bagi Allah penguasa semesta alam di sini disebutkan masalah uh, jami'il mursalin salam ala jami'il mursalin salam sejahtera semoga terlimpahkan kepada jami'il mursalin dan begitulah dianjurkan kita memang dianjurkan selain kita bersalat kepada Rasulullah hendaknya kita jangan lupa bersalat kepada para nabi-nabi terdahulu. Sebab apa? Kelebihan syariat kita adalah mengakui nabi-nabi terdahulu sebagai nabi kita. Nabi, Nabi Musa adalah nabi, semuanya adalah nabi. Akan tapi ketahuilah, Nabi Muhammad adalah paling mulianya nabi, nabi akhir zaman. Dan begitulah Allah menghendaki. Nabi yang paling mulia, nabi yang uh, paling bagus, paling paling paling dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa kita hadirkan ini sudah menjadi penutup, sudah selesai insyaallah masalah kajian Ummul Barahin Ah, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, pertemuan yang akan datang ah, kita apa akan membahas masalah yang lain. Kita akan membahas masalah ayat-ayat mutasyabihat, mukhalafah lil hawadits dengan dengan pembahasan khusus dan insya Allah mungkin catatannya akan dihadirkan nyusul nanti. Catatannya akan dihadirkan nyusul nanti ya, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Dan mohon maaf jika dibarengi dengan ngantuk, nanti kalau ada kepleset-kepleset ucap, diralat nanti insya Allah ya. Ini ada ada kadang ngantuk begitu kebablasan masalah akidah, tapi yang yang sadar insya Allah jelas. Insya Allah jelas ya. Dan dikembalikan kepada kepada pemahaman kita yang kemarin. Tidak tahu saya ngomong tadi putus putus tadi, ngomong putus. tadi. Itulah kelemahan seorang manusia kadang-kadang dikuasai oleh kantuk, kadang dikuasai oleh lapar, kadang dikuasai oleh sesuatu. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita belajar ummul barahin dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keyakinan yang sesungguhnya. Dan dikatakan bahasanya ini kita barokah sebagian mengatakan termasuk membaca yang menghafal Aqidatul Awam yang membaca ini Ummul Barohin ini ada semakin jaminan dari pengarangnya karena pengarangnya orang soleh mendoakan siapa membaca buku ini insya Allah akan terjaga iman dan akidahnya insya Allah jadi perlu dibaca ini adalah dari buku ringkasan kecil kemudian nanti ada syarah beliau punya syarah namanya syarah sukro ini syarahnya nanti ada syarah kubro ada beliau punya syarah beliau punya Imam saunisi punya karangan yang banyak sekali baik semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat semoga Allah menjadikan kita semua adalah ahli la ilaha illallah di dunia hidup dengan la ilaha Allah meninggal dengan la ilaha Allah dibangkitkan dengan la ilaha Allah di surga bersama ahli la ilaha illallah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.